Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wara'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandum Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang syarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang pembahasan kita adalah pembahasan yang baru yaitu aqidatul khawarij. Yaitu akidahnya orang-orang khawarij keyakinannya orang-orang khawarij yang dikenal dengan apa? Kila benar, kila benar, kila benar, anjing-anjing neraka. Allahul musta'an. Apa kata beliau? Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, "Wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu." Jangan sekali-kali engkau berkeyakinan seperti pemikiran Khawarij. Yang mana keyakinan Khawarij adalah suatu ucapan yang justru kalau orang itu cenderung kepada pendapat tersebut akan terbongkar kejelekannya dan kejahatannya. Maksudnya kalau orang berpemikiran Khawarij itu kan rendah dan hina. Karena Khawarij sudah kita ketahui barakallahu fikum bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam adalah bid'ah Khawarij. Sudah kita lewati pembahasannya. Nah, disebutkan oleh para ulama, awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul khawarij. Naam, yaitu bid'ah yang dipelopori oleh siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Enggak terima dengan keputusan Rasulullah, enggak terima dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pembagian sebagian harta saat itu. Naam. Rasulullah bagi orang-orang yang sudah lama masuk Islam dikasih sedikit. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih banyak. Tujuannya bukan karena pilih kasih, untuk ta'liful qulub, melunakkan hati biar orang-orang yang baru masuk Islam itu semangat gitu ya. Semangat dan senang dengan agama Islam. Tapi sosok yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini enggak paham dia. Langsung saja dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad," katanya. Berbuat adillah engkau Muhammad. Mulutnya lantang sekali. Enggak ya Rasulullah lagi sudah. Ya Muhammad. Allah musta'an. Naam. Itulah tragedi kisah awal mula munculnya apa? Bid'atul Khawarij. Naam Allah musta'an. Itul khwasirat At-Tamimi. Kita baca penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Asy-Syarah Al-Khawarij firqatun min firaqid dalal Summu bil khawarij li'annahum kharaju an ta'ati wulatul umur. Ini penting sekali ini. Khawarij adalah merupakan salah satu kelompok daripada kelompok-kelompok sesat. Mereka dinamakan khawarij kenapa? Li'annahum kharaju an ta'ati wulatul umur. Karena mereka keluar memberontak dari ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi kalau kita jumpai sekarang zaman sekarang ini, orang-orang Khawarij gak akan mengatakan kami Khawarij, gak akan. Mereka berselimut, paham ya? Mungkin berkedok Sunni Salafi ada juga. Nah, berkedok Ikhwani ada juga. Cuman nampak mereka ketika melakukan ritual seperti demonstrasi, eh, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, itu termasuk benih-benih pemikiran Khawarij. Yaitu apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Allah musta'an. Wa awwalu ma kharaju kharaju ala Ali bin Abi Thalib. Dan pertama kali mereka memberontak adalah mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Tentunya ini setelah apa? Tragedi kejadian na barakallahu fikum awalnya benih-benih khawarij ya saat di zaman Rasulullah tadi yang sudah kami sebutkan. Nah, setelah itu nampaklah di zaman Ali bin Abi Thalib lebih apa? dahsyat lagi penampakannya. Wa inna. Awal mulanya tadi itu Dzul surat Tamimi. Naam, Allah musta'an. Fi khilafatih yaitu kepada nah barakallahu fikum mereka keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib terhadap apa? kepemimpinan beliau karena saat itu mereka enggak senang dengan Ali bin, Abi Thalib, enggak senang mereka, benci dengan Ali bin Abi Thalib. Wa qalu limadha tuhakkimur rijal? Kenapa Eh, kenapa justru menjadikan hukum itu dengan laki-laki? Maksudnya dengan orang. Kenapa nggak langsung hukum Allah Taala gitu loh? Jadi mereka pengennya langsung Allah Taala yang hukumi. Jadi kalau hukum manusia nggak dianggap, nggak dipakai hukum manusia, mereka nggak terima. Kenapa jadikan khilafah? Kenapa jadikan pemimpin kok malah orang? Nggak langsung Allah Taala mimpin langsung. maksudnya? Jadi mereka pengennya enam hukum itu ketetapan murni dari Allah Taala langsung gitu loh ya pengennya. Jadi kalau yang menghukumnya adalah dengan hukum pemikiran seseorang tertentu nggak mau mereka. Nah, Allah musta'an. Jadi langsung dari hukum Allah taala kata mereka. Wallahu jalla wa ala padahal Allah taala mengatakan innil hukmu illa Tidaklah ada hukum kecuali hanya milik Allah. Jadi kalau yang menghukumi pemimpin nggak mau. Kami harus dengan dengan apa? Dengan hukum nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin tersebut menghukumi suatu perkara tidak terlepas daripada Al-Qur'an dan sunnah tidak masalah kita terima hukumnya. Paham ya? Nah, barangkali fikum seperti itu. Nanti dalilnya banyak sekali. Walidzalika lamma nadarahum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini ini bagus sekali kisahnya, panjang sebenarnya. Itu kisahnya Abdullah bin Abbas dengan orang al Khawarij. Saat itu mereka memberontak, mereka dikenal dengan apa? Nan Al-Haruniyun. Nah, barakallahu fikum, mereka dikenal Al-Haruniyun yang saat itu nah barakallahu fikum mereka di berkumpul di suatu tempat. Eh, nah, barakallahu fikum kalau tidak salah di suatu tempat namanya Al-Haura. Paham ya? Di sana mereka berkumpul ingin berontak, tapi dinasihati oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dinasihati dan mereka pun apa? Nah, barakallahu fikum ribuan dari Khawarij kembali kepada jalan yang benar. Masya Allah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan lihat, oleh karena itu tatkala Abdullah bin Abbas mendebat mereka, adlaw alaihi bihadis subhah. Mereka menyodorkan kepada Abdul bin Abbas dengan subhat ini. Wa qalu seraya mereka berkata innahu hakkamar rijal. Sesungguhnya dia menjadikan hukum dengan seseorang. Maksudnya apa? Hukumannya itu bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diambilnya itu nah barakallahu fikum dengan apa? Dengan pemikiran seseorang kata mereka. Faqala alaihi sallahu qad hakama rijal fil arnab yasiduha al-muhrim. Eh, nah, kemudian Abdul Abbas berkata, bukankah Allah Taala juga menjadikan nah barakallahu fiikum seseorang sebagai hukum yang menetapkan suatu hukuman terhadap seekor kelinci yang diburu oleh orang yang lagi ihram? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kan enggak boleh ketika lagi ihram untuk melakukan buruan. Faqala fis sayd yahkumu bihi dawa minkum hadiyan balighal Ka'bah. Syahidnya apa? Yahkumu bihi dawa adlin. Orang yang memiliki sifat adalah itulah yang akan apa? menentukan hukum nanti. Tentunya hukum yang tidak terlepas dari dalilan itu. Naam. Jadi enggak masalah. Ayo barakallahu fiikum selama hukum tersebut tidak berseberangan dengan dalil tidak masalah. Alaysa Allahu hakam ar-rijal fi qadiyatin nusuz fi qouli ta'ala Bukankah Allah Ta'ala juga menjadikan hukum seseorang, seseorang jadikan hukum untuk menengahi suatu perkara yaitu ketika qadhiyah tragedi nusuz. Nusuz itu adalah seorang perempuan yang durhaka dengan suaminya. Paham ya? Itu dimusyawarahkan lagi, mau nggak kembali dengan suaminya itu loh. Paham ya? Atau bagaimana? Karena posisinya sama-sama marah ini. Suami marah, istri juga marah. Tapi nusuz di sini adalah eh, istrinya itu yang berontak. Paham ya? Istrinya yang nggak taat kepada suaminya. Nanti apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum masing-masing suruh apa mendatangkan orang yang terpercaya yang netral. Dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Paham ya? Datang dimusyawarahkan eh, di permasalahannya di Nah barakallahu fikum dimusyawarahkan apa sebabnya kemudian nanti dilihat apakah mau kembali atau tidak atau firaq perpisah nanti. Seperti itu kita lihat. Fi qouli ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman ahlihi wa hakaman ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Artinya, jika kalian khawatir terjadi perpecahan antara keduanya, kan sudah posisinya perempuannya enggak taat ini. Perempuannya sudah apa? Posisinya dia durhaka bersuaminya. Nah, tapi masih statusnya suami istri ini Nah, kalau dikhawatirkan nanti terjadi perpecahan antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahli, maka utuslah orang yang bisa menjadikan apa? Orang yang bisa menengahi. Ya, orang berarti kan orang yang bisa menengahi dari keluarga suami dan orang yang bisa menengahi dari keluarga istri. Orang atau bukan? Orang. Ini yurida jika mereka berdua ingin islaha, ingin damai. Damai itu bagus. Nah, yuwaffiqillahu bainahuma. Saya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada keduanya. Syahidnya di mana syahidnya di sini? Syahidnya suruh mencari apa orang yang bisa menengahi. Orang berarti ya, nah dari pihak suami, dari pihak istri menunjukkan bahwasanya berhukum dengan orang itu kalau hukumannya sesuai dengan dalil enggak masalah gitu loh. apa maksudnya ya? Karena orang tersebut bukan semata-mata nah kalau hukum hukuman dia. Dia menghukumi dengan keadilan, netral. Enggak mihah si A, enggak mihah si B. Paham belum? Jadi kalau mau mendamaikan kok sudah milih orang yang mihah A atau B itu enggak akan bisa damai. Paham ya? Dalam suatu permasalahan seperti itu. Kita lihat fahakkana rijal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan eh, penengah atau menjadikan orang yang menetapkan suatu hukum tadi dari kalangan laki-laki. Wa tahkimu 'ani rajul anhu Kemudian Ali bin Abi Thalib menghukumi nah barakallahu fikum dengan para lelaki huwa min hadzal qabil termasuk bagian dari ini juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau beliau jadi pemimpin kemudian juga menghukumi suatu perkara masuk dalam ayat ini juga enggak masalah gitu intinya. Paham ya? Enggak masalah. Nah. Berikutnya, fa inna ra'yal khawarij maqalun liman yahwa, yakni yuhibbuhu wa yattabi'uhu. Sesungguhnya pemikiran khawarij itu adalah suatu ucapan bagi orang yang mencintainya dan mengikutinya. Hati-hati. Benih-benih khawarij masih ada. Nah, barakallahu fikum hingga saat ini, mau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Antum saksikan kelompok-kelompok radikalisme. Paham ya? JIL, Jaringan Islam Liberal misalkan, atau nam HTI Hizbut Tahrir Indonesia misalkan, atau na barakallahu fikum IM Ikhwan Muslimin misalkan. Paham ya? Atau kelompok yang lebih ekstrim lagi, yang terang-terangan, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini, dengan cara meledakkan ini, meledakkan itu, ISIS. Paham ya? Kemudian jaringan Al-Qaeda, eh? jaringan atau Jamaah Ansarud Daulah, masuk juga itu. Paham ya? Walaupun kelihatannya berjenggot, berjubah, bersorban, benderanya hitam, bertuliskan warna putih. La ilaha illallah. Masya Allah. Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid, tapi itu menghancurkan kaum muslimin. Dari apa? Dari dalam barakallahu fikum Allah musta'an. Mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Bayangkan sembarangan. Di Yaman sana mereka mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Orang-orang ISIS yang suka bom sana bom sini itu. Kami jadi orang tersoreng nama baik Ahlus Sunnah dengan keadaan mereka yang menyerupai pakaian tadi itu. Pakaian sama, istrinya bercadar. Lelakinya berjenggot, celana tingkrang, berjubah, sorban, enggak pernah lepas. Paham ya? Nah, seperti itu tadi pemikirannya, ideologinya yang kita perangi pada fikum. Nah, karena kita sebagai rakyat sipil kan nggak boleh langsung kita misalkan datang ke tempatnya kita hancurkan semuanya ideologinya yang kita perangi. Paham ya? Kita luruskan, kita perangi, kita arahkan kepada yang benar bahwasanya wajib bagi semua kaum muslimin terutama ahlus sunnah wal jamaah untuk mentaati pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ketaatan kita kepada para pemimpin tergantung mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ingat baik-baik itu. Ketaatan seorang muslim kepada pemimpin tergantung pemimpin tersebut mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak. Jadi perkara yang ma'ruf, enggak sembarangan. Himbauan, eh, ajakan, rayuan, bujukan dari pemimpin pemerintah kita lihat kembali. Jangan langsung dipukul rata. Ini pemerintah memerintahkan seperti ini. Pemimpin yang nyuruh seperti orang-orang na'am hizbiyun ya. Nah, pemerintah ini maksa kita untuk coblosan ikut pemilu, akhirnya lalu berbondong-bondong berjubah, berjenggot ikut ke eh, TPS, tempat pembuangan sampah. <laughs> Allahu musta'an. Allah musta'an. Yang jelas mereka itu nggak melihat himbauan paksaan itu beda. Himbauan itu kan ajakan. Nah, dilihat lagi ajakannya ma'ruf atau tidak. Kalau ajakannya bukan ma'ruf, bukan perkara yang baik, kita lebih baik menghindar. Jangan malah ikut serta. Tapi kalau sudah modelnya paksaan, harus ikut. Kalau nggak ikut, dipenjara. Kalau nggak ikut dibunuh misalkan. Paksaan atau enggak? Paksaan. Kita ikut pun nanti di hadapan Allah Taala ada hujah di sana. Paham ya? Kita dipaksa ya Rabb. Selesai. Tapi kalau bukan paksaan ingat-ingat, timbuan diletakkan pada tempatnya. Na'am barakallahu fiikum itu perlu diperhatikan. Yurdi yuhlik man qala bihi. Akan membinasakan orang yang berucap dengan pemikiran khawarij. Li'annahu ra'yun khatir. Karena pemikiran khawarij itu adalah pemikiran yang berbahaya. Sudah kami sebutkan kisah dan contohnya pemimpin Khawarij itu sendiri yang suka bom sana bom sini, ledakan sana ledakan sini, pemimpinnya ini nggak langsung maju langsung nggak mau dia. Suruh meledak pertama kali nggak mau dia, nyuruh anak buahnya. Kalau secara logika, orang yang mau yang dijanjikan masuk surga Firdaus, pengen segera atau enggak? Pengen segera mati enggak? Pengen segera mati dia nggak mau, nyuruh anak buahnya, kamu dulu katanya. <laughs> Kamu dulu kasih rompi diisi bom ledak duluan. Lah pemimpinnya kapan? Nanti katanya. Kalau seandainya benar-benar surga berdaus, ngapain nunggu nanti? Ya enggak? Itu termasuk kejanggalan yang perlu diperhatikan baik-baik. Nyuruh anak buahnya maju, meledak sana meledak sini, dia duduk aja santai dia. Karena pemimpin tadi. Allah musta'an itu keliru. Jadi hati-hati jangan nanti tertipu dengan apa? gerak-gerik atau gaya bicara mereka. Walaupun berdirinya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan jadi arti itu ya. Namun Allah musta'an. Kita lihat Fihi takfirul muslimin. Di dalam pemikiran Khawarij mengandung pengkafiran terhadap kaum muslimin, bayangkan. Mereka kan langsung memvonis kafir. Pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah, halal darahnya, halal hartanya. Allahu musta'an. Wastihlalu dima'ihim wa amwalihim, bayangkan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Antum saksikan. Ketika orang berdemonstrasi, alasan mereka ingin apa? Menyampaikan aspirasi rakyat keluhan rakyat katanya, sampaikan, turunkan harga ini, harga itu, bang ya, sampaikan katanya. Nanti kalau nggak direspon oleh pemerintah, coba bayangkan, ban di pinggir jalan dibakar, ya enggak? Terkadang yang listrik bengkokkan, bang ya? Intinya kerusakan di mana-mana. Eh, keonaran itu menunjukkan bahwasanya apa itu? Seakan-akan sudah menghalalkan itu ya. Nanti kalau ada polisi tentara menghalang-halangi, mereka mampu untuk menghajar, hajar mereka. Hilangkan pemerintah. Allah musta'an. Wal khurut 'ala ulatul umur, memberontak kepada pemimpin ini. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Memang pakaiannya sama, tapi kita nggak perlu takut gitu loh ya. Karena banyak orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai apa? Mungkin terorisme atau teroris itu istilahnya ya. Jaringan terorisme, orang-orang teroris katanya. Kita katakan pakaian sama tidak mengharuskan pemikiran sama. Bapak-bapak mungkin berseragam juga. Tentara, polisi, PNS seragam atau enggak? seragam, tapi ada oknum-oknum yang pungli, pungut liar. Paham ya? Apakah semua pungut liar? Tidak, pakainya sama enggak? Berseragam. Jadi kalau cuma pakaian itu langsung jangan langsung diponis gitu ya, pakainya sama, oh ini berarti teroris ini misalkan. Tidak, lihat ideologinya, pemikirannya. Paham ya? Itu batangnya mudah sekali kalau mereka menuduh kita misalkan teroris mudah sekali jawabnya. Tentara, polisi, ada yang baik, ada yang jelek. Ya enggak? Polisi sudah diingatkan berkali-kali jangan pungut liar. Ada juga yang pungli, pungut liar. Ya enggak? Contohnya seperti itu. Padahal seragamnya sama. Tapi pemikiran beda-beda pemikirannya. Jadi kita hukum lihat ideologinya pemikirannya tadi itu. Jangan langsung mudah memfonis, "Oh ini teroris nih berjenggot, isinya bercadar, jangan-jangan di rumahnya ada bom." Dicek ternyata benar ada bom benar. Tapi apa? Itu sabun apa cuci itu. Allah Ustaz. Yang mereknya bom itu ya. Allah Ustaz. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum jangan tertipu dengan gerak-gerik mereka. Kita lihat di sini. Famadhhabul khawarij yatabarra'u minhu furu'un qabihah. Maka pemikiran keyakinan khawarij tercabang darinya enam cabang-cabang yang sangat jelek. Fala ta'taqid aw tamil ilaih. Jangan sekali-kali engkau meyakini atau cenderung condong kepada pemikiran tersebut, balik tabarhu Balik tabirhu madhaban batinan Bahkan anggaplah pemikiran khawarij itu adalah pemikiran yang batil. Ini harus ini. Jangan sampai kita tertipu karena mereka kalau di Palestina ini kan digelari dengan apa? Al-Hamasiyun. Hamasiyun itu orangnya suka marah-marah saja. Ngompor-ngompori, kompor nyala tidak pergi. Paham ya? Jadi nanti kalau sudah datang yang mau memadamkan kompor itu mereka enggak ada lagi sudah. Yang kena rakyat sipil itu, paham maksudnya? Jadi teriak-teriak pemerintah itu Dajjal murah gini gini gini gini. Wah, akhirnya pemerintah udah ngamuk, marah, mereka udah enggak ada itu, tinggal rakyat sipil yang ada. Dihantamlah rakyat sipil tersebut. Ini kejadian sama ketika di Yaman. Di Yaman hancur kemudian rusak peperangan di mana-mana pertama kali di antaranya sebabnya adalah IM ini, ikhwan muslimin ini. Teriak-teriak ini pemerintahnya enggak adil, pemerintah dolim Akhirnya apa? Rakyat tadi kena apa? Kena nah barakallahu fikum pemikirannya. Paham ya? Nama Hamas liun, mana sih terusnya? Begitu kompor dan nyala, mereka pergi. Nah, yang madamkan pemerintah, yang kena rakyat sipil. Allahul musta'an. nah hati-hati. Wa hadza fil ladzi ra'yahum walau lam al mithla Bayangkan. Ini ini ancaman bagi orang yang berpemikiran khawarij walaupun dia tidak mengerjakan seperti pekerjaan mereka. Dia sudah berkeyakinan, aku berkeyakinan bahwasanya pemerintah itu kafir. Itu pemikiran itu sudah sesat dulu, walaupun dia enggak apa? Enggak memerangi pemerintah. Paham maksudnya ya? Walaupun dia sendiri tidak memerangi pemerintah, pemikiran itu adalah pemikiran yang batil. Fakaifa billadhi yara ra'yahum wa yunafidhuh? Kemudian bagaimana dengan orang yang berpemikiran khawarij kemudian dia melaksanakannya? Bayangkan, antum saksikan kejadian tragedi yang mungkin antum pernah menyaksikan atau pernah mendengar kabar bom bunuh diri. Apakah yang meninggal itu murni semuanya orang kafir? Terkadang tidak, orang muslim yang sebelahnya pun kena juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum polisi tentara yang jaga pun kena juga. Padahal agamanya juga Islam. Coba bayangkan, kalau seandainya mereka murni ingin membunuh orang orang kafir, kan nggak tepat seperti itu. Dengan cara seperti itu. Nah, mereka mengatakan nah orang kafir di Indonesia ini kan orang kafir harbi katanya. Ini pemikirannya gagal paham seperti ini. Kalau pemikiran kafir harbi berarti boleh diperangi, di jalan boleh ditonjok langsung gitu. Harbi soalnya. Paham ya? Tapi kita kan namanya kita rakyat sipil punya pemimpin, punya pemerintah. Paham ya? Sehingga mereka itulah yang berhak seharusnya ya untuk menghukum dan juga mengambil tindak kepada orang kafir, bukan kita. Paham ya? Dan orang kafir yang ada di Indonesia ini masuk dalam kategori apa? Orang kafir yang mereka dilindungi pemerintah gitu istilahnya. Kita nggak boleh bijak semena-mena, Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi kita jangan sampai terkecoh atau tergiur dengan pemikiran khawarij. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita ambil satu lagi. Aqidatul Murji'ah, keyakinannya kelompok sesat Murji'ah. Sudah kita lewati kemarin ya. Murji'ah ini kelompok sesat yang sangat berbahaya dan seringnya disukai orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Orang-orang yang malas ibadah itu senang ini. Kenapa? Karena ibadahnya stabil terus. Eh, imannya stabil terus katanya. Mau minum khamr, berjudi, berzina, imannya stabil. Enggak bertambah, enggak berkurang. Bayangkan itu. Yang penting apa kemarin? Hatinya mas katanya. Yang penting hatinya Mas. Jelek-jelek kayak gini yang penting hatinya. Kita katakan bukan. Yang penting adalah amalannya sesuai dengan ucapan dan keyakinannya. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, "Wa la taqum murdiyan la'uban bidinihi." Ala innamal murdiyu bid-dini yamrahu. Jangan sekali-kali kamu menjadi murji'ah yang sukanya bermain-main dengan agamanya. Ketahuilah, sesungguhnya orang murji'ah itu bercanda bermain-main dengan agamanya dengan agamanya sendiri bermain-main jadi berjudi minum khamar berzina katanya enggak mempengaruhi iman imannya stabil paham ya karena menurut mereka apa iman itu la yazid wala kus enggak bertambah enggak berkurang ini orang murji'ah hati-hati wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabi musarrahu katakanlah ini yang benar ya sesungguhnya iman itu ucapan dan niatan dan perbuatan tiganya rukun nutkun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawar wal arkan ini diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati diamalkan dengan anggota badan wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan terkadang berkurang secara langsung ke, eh, iman itu dengan apa dengan kemaksiatan Wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Terkadang dengan ketaatan tumbuh keimanan itu di dalam apa pada timbangan akan menguat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lima perkara ini antum jangan sampai lupa. Lima perkara dalam masalah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, ingat ya, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan ini wajib kita ketahui. Biar nanti kita tahu perbedaan antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok sesat yang ada. Nutkun bilisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Ini penting ini ya. Nah, barakallahu fikum jangan sampai antum terlupakan. Qala Syekh Shalal Fauzan habibullah taala kata beliau, al mutiyahu humut Asani al-muqabil al-khawarij. Murji'ah itu adalah apa? Kelompok yang kedua yang berhadapan dengan khawarij ini. Berhadapan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak cocok dengan khawarij. Kenapa ingat yang kemarin kenapa enggak cocok? Orang-orang khawarij itu ekstrim di dalam meniadakan keimanan pelaku dosa besar. Orang murji'ah ekstrim di dalam menetapkan keimanan pelaku dosa besar. Kata orang-orang khawarij, orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir. Enggak dikasih toleran oleh syai. Paham ya? Tapi Murji'ah mengatakan orang mukmin melakukan perbuatan kemaksiatan, melakukan dosa besar, imannya stabil. Enggak berkurang, enggak bertambah. Ini. Berarti kan berseberangan Murji'ah dan Khawarij ini. Walaupun dua-duanya sama-sama kelompok apa? Kelompok sesat. Wasumul murji'ah minal irja. Dinamakan murji'ah dari kata irja wa ta'khir. Ini penting Kenapa namanya murji'ah? diambil dari kata irja yang artinya takhir, mengakhirkan, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Nanti kalau ditanya orang apa sih Murji'ah itu kelompok apa? Kelompok yang mengeluarkan amalan dari definisi iman. Itu aja udah simpel. bang ya biar nggak nggak bingung. Kelompok apa Murji'ah itu? Murji'ah adalah kelompok yang apa? Yang meniadakan mengeluarkan amalan dari definisi iman. Iman itu nggak perlu amalan gitu loh intinya. Maaf soalnya ya? Ini penting ini jangan sampai gagal faham. Nah, jadi nanti tanya upayakan bisa jawab karena dikasih tahu pertanyaan yang seperti itu jawabannya simple. Nah, kenapa namanya murjiah? Karena mereka meniadakan atau mengeluarkan amalan dari definisi iman. Selesai. Nah, mau musta'an. Kalian di sini. Li'annahum akhbarul a'mal 'an musamman iman. Karena mereka mengakhirkan mengeluarkan amalan-amalan dari nah barakallahu fikum definisi iman. Faqalu al amala tadkhulu fil iman. Mereka mengatakan amalan itu enggak masuk dalam iman. Falau anna al-insana amana biqalbihi wa lam yaf'al syai'an falam yusalli wa lam yuzakki wa lam ya'ti bil awamir wa lam yattanid al muharramat fa huwa mu'minun indahum kamil iman masyaallah Allahu musta'an wal billah Perhatikan ini. Dan cerobohnya mereka dan nah barakallahu fikum sesatnya mereka. Kalau seandainya orang itu sudah mengatakan kami beriman, sudah mengatakan kami beriman dengan hatinya, walaupun tidak beramal sedikit pun, enggak salat, enggak zakat, enggak ngerjakan perintah-perintah, enggak menjauhi perkara yang haram, dia mukmin sempurna imannya. Inilah orang yang disenangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Paham ya? Nah, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak meninggal perkara yang haram, enggak mengerjakan perkara yang wajib, katanya imannya sempurna. Yang penting apa? Hatinya. Yang penting hatinya itu saksikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu itu. Oh, di mahasiswa itu muamma panjang lebar dari qala Allah kalau Rasul. Kami sudah mendengar semua nasihat Bapak, tapi yang penting kan hatinya. Ini jawaban simpel ya, tapi keliru itu. Paham ya? Ujung-ujungnya kan akhirnya nyepelekan. Yang penting kan hatinya, Mas. Paham ya? Jelek-jelek seperti ini yang penting hatinya. Itu terus diulang-ulang mereka. Allah musta'an. Kita lihat, wa hadza madhhabun batilun wa fihi al a'mal nihaiyyah. Ini adalah pendapat yang batil di dalamnya ada peniadaan amalan secara total. Jadi enggak perlu amalan sama sekali. Antum, kita menurut pendapat orang-orang Murji'ah ini kalau sudah mengatakan kami beriman, cukup. Paham ya? Karena Murji'ah ada tiga kemarin kan? Murji'ah Karamiyah, Murji'atul Fuqaha, Murji'ah Jahmiyah, ya kan? karomnya fukohat Jahmiyah. Tiga-tiganya ini keyakinannya apa? Amalan bukan bagian dari iman. Syahid pada. Amalan bukan bagian dari iman. Ini penting ya karena nanti kitab ini Insya Allah berlanjut setelah ini nanti Insya Allah kita baca nah barakallahu fikum namlum atul itiqad. Namlum atul itiqad itu bertemu lagi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, khawarid mutazillah eh, Jahmiyah, Murji'ah. Ini segala gambaran biar nanti ketika masuk itu ingat terus ya. Apa itu Murji'ah, Mu'tazilah, siapa pemimpinnya? Jahmiyah, siapa pemimpinnya? Khawarij, siapa pemimpinnya? Qadariyah, siapa pemimpinnya? Semua sudah tercatat. Paham ya? Semuanya sudah ter tercatat. Yang belum tercatat tinggal dicatat ulang. Paham ya? Seperti itu. Karena yang namanya pelajaran namanya silsilah akidah itu kan bertahap, bertahap. Kitab yang dipelajari berikutnya pun enggak jauh beda, cuma lebih luas. Paham ya? Sampai nanti syarah akidah tauhawiyah itulah paling tinggi bisa dikatakan paling tinggi. Paham ya? Insyaallah باذنillah nanti ya semoga kita bisa membacanya. Nah. Kita tutup yang terakhir. Qaulun Nadim rahimahullah wala takumurjian na'uban bidini. Jangan sekali-kali kamu menjadi murjiah yang suka bermain-main dengan agamanya. Li'anna madhhabal irja' tala'ubun bid-din. Karena keyakinan Murji'ah itu adalah apa? Bermain-main dengan agama. Yaqulul 'abdu mu'minan 'indahum. seorang hamba dikatakan beriman menurut mereka walau lam ya'mal syai'an. Walaupun enggak beramal sedikit pun, bayangkan. Jadi kalau sudah mengatakan aku beriman, enggak beramal pun imannya sempurna. Walau taraka as-salata was-siyam waz-zakatul hajj. Walaupun dia meninggalkan salat, puasa, zakat, haji, walau lam ya'mal syai'an tula hayatih, walaupun seumur hidupnya enggak pernah beramal sedikit pun, walau fa'ala kullal muharramat walaupun mengerjakan semua perkara yang haramkan sempurna imannya. Bayangkan ini, sempurna imannya. Akhirnya dengan pemikiran ini, pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Di mana tempatnya? Berdasarkan pemikiran Murji'ah ini, di mana? Surga wajib. Wajib masuk surga. Lah kenapa imannya sempurna? Seperti iman Jibril Mikail katanya. Allahumma musta'an. Nah, inilah pendapat yang bertentangan dengan apa pendapatnya orang-orang Khawarij. Wa hadha madhhabun batilun ini madhab yang batil Walidalika fal fusaq wa ashabul ma'asi yafrahuna bihadzal madhhab wa yu'ayyidunah ini. Ya kan? Oleh karena itu, orang-orang fasik, pelaku maksiat mereka bangga, senang dengan pemikiran ini. Senang dengan keyakinan Mu'tazilah ini dan bahkan menolong mendukungnya. Karena sana yang penting hatinya, Mas. Nah, mabuk tiap hari, minum minuman keras, semua enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, senyum-senyum, tanya dunia sehatnya, yang penting kan hatinya, Mas. Kayak nah, gitu modelnya. Mungkin anda pernah jumpai ya. Kalau anda pernah jumpai yang model seperti itu. Allah mustahil. Nah, satu panjang lebar intinya itu tadi. Yang penting kan hatinya Mas. Sudah. Assalamualaikum. Nah, kita ada mau di bagaimana antum debat kalau lah kalau Rasul lawannya teman itu. Yang penting hatinya. mustahil. musta'an. Li'annahu yasluh lahum. Karena pendapat ini kan cocok sekali untuk mereka pelaku maksiat, orang fasik, cocok kan? Cocok gitu loh. Yakni ya'maluna ma Mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan. Wahum ala ilmanihim indal murjiah. Mereka nah barakallahu fikum nah menurut murjiah itu keimanannya tetap stabil. Ini bayangkan ini. Orang awam baru ikut sekali belajar disebutkan pendapat murjiah, khawarij, al-sunnah, mu'tazilah misalkan dia milih yang murjiah ini. Karena belum ada ilmunya. Paham ya? Karena imannya sempurna terus kan? Allah musta'an. Jelaskan lagi. Fa ashabul ahwa, maka para pengekor hawa nafsu, wa ashabus syubhat, wa ashabus syahwat dan para pengekor yang mengikuti syahwat, wa ashabul ma'asi dan orang-orang pelaku maksiat bi hadzal madhab. Mereka senang dan bangga dengan pendapat atau keyakinan ini. Wa huwa mabniun 'ala tala'ub biddin. Ini penting ya. Maka pendapat murji'ah tersebut dibangun di atas apa? Bermain-main dengan agama ini wa tahallul minhu nihaiyan dan menghalalkan eh, dari agama tersebut secara total, menghalalkan semua kemaksiatan. Intinya apa? Hatinya meyakini beriman, hatinya tok. Allah musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.